Sehingga dimasukkan oleh para ulama dalam bab al-aqidah. Aqidah ahlu sunnah wal jamaah adalah mengimani bahwa Isra dan Mi'raj adalah hak benar-benar terjadi pada Rasulullah SAW dengan dalil-dalil dalam Quran dan Sunnah. Sebagaimana yang sudah dibacakan, Huwallazi asra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan juga berita dalam hadis yang sudah dibacakan kemarin, hadis yang panjang mengisahkan secara detail Isra'nya Rasulullah SAW dan Mi'rajnya ke langit sampai ke Sidratul Muntaha dan diberikan oleh Allah SWT kewajiban salat lima waktu. Ada pendaktilah para ulama ada yang menyatakan bahwa terjadi dua kali, bahkan ada yang menyatakan lebih dari dua kali. Ini sudah dijawab oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Mudah-mudahan masih ingat. Apa jawaban beliau? Ya ajaban liha ula'i alladziina za'amu annahu kana mirara Duhai anehnya mereka-mereka yang berkata bahwa Isra Mi'raj terjadi berkali-kali. Apakah mereka berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat lima waktu berkali-kali? Nah, ini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Padahal jelas diriwayatkan satu kali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat lima waktu, itu fardhati <clears throat> wa khafaftu an ibadi ila akhirih bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kewajiban salat lima waktu Allah telah meringankan bagi manusia bagi kaum muslimin kewajiban mereka menjadi lima waktu dalam sehari semalam Adapun ikhtilaf yang berikutnya dari para ulama adalah perbedaan tentang masalah apakah Rasulullah SAW melihat Rabbnya ketika itu, ketika Mi'raj hal ra'a rabbahu terjadi perselisihan di kalangan sahabat bahkan tetapi khonifin azakumullah <clears throat> yang menyatakan melihat adalah melihat biqalbihi dengan hatinya yang menyatakan tidak melihat dengan bahasa barang siapa yang menyatakan Rasulullah SAW melihat Rabbnya maka dia telah berdusta yakni yang melihat dengan mata kepalanya Sebab hadis yang jelas Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat nurun anna arah cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Dan memang disebutkan lain disebutkan hijabuhun nur. Hijab Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi pandangan adalah cahaya. Enam. Yang kalau dibuka hijabnya niscaya akan terbakar seluruh apa yang dicapai penglihatannya. Dan ini tentunya menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak melihat dengan mata kepalanya, tetapi roa biqalbihi melihat dengan hatinya. Ikhwanillah Adapun apa yang disebutkan dalam Al-Quran Thumma dana fatadalla Thumma dana fatadalla Ini masalah lain Bukan tentang Allah subhanahu wa ta'ala tetapi tentang Jibril. Di sini ada catatan penting, kalimat yang sama dalam Quran dan hadis ternyata kisahnya berbeda. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Najm. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى Dana adalah mendekat, kemudian mendekat. fahuwa ghairud dunu wa tadallil madhkuraini fi qissatil Isra. Kalimat dunu dan kalimat tadalli di dalam surat An-Najm bukan kalimat dana dan kalimat tadalli di dalam hadis Isra. Hati-hati. Walaupun sama kalimatnya summa dana fatadalla. Dalam ayat ada, dalam hadis ada. Ternyata dalam ayat dan dalam hadis berbeda. Lihat di sini. Fa innal ladzi fi suratin najm Adapun kalimat summa dana fatadalla yang ada dalam surat An-Najm huwa dunuwu Jibril itu adalah mendekatnya Jibril alaihi salam wa tadallihi ini mendekatnya Jibril kama qalat Aisyah wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhai keduanya dari Aisyah diriwayatkan oleh Muslim dan dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa makna ayat tadi itu madana fatadalla ay Jibril. Kemudian Jibril mendekat. Baik. Karena diawali dengan kalimat allamahu syadidul quwa. Diawali dengan kalimat allamahu syadidul quwa. Bahwa dia Rasulullah SAW diajari wahyu oleh asyadidul quwa yang memiliki kekuatan dumirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la yang dia berada di ufuk yang tertinggi thumma dana fatadalla kemudian dia mendekat semakin mendekat Taib. Fatama'ir kulluha raji'atun ila hadzal muallim asy-syadid qawi maka domir-domir tadi semuanya, kata ganti-kata ganti tadi semuanya kembalinya kepada al-muallim asyadid al al-qawi. Yang mengajarkan wahyu, yang syadid, yang kokoh, dan memiliki kekuatan. Siapa itu? Siapa yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW? Jibril. <laughs> Allamahu syadidul quwa. Maka domir berikutnya, domiratin fastawa. Siapa? Jibril wahwa bil ufuqil a'la siapa Jibril thumma dana fatadalla kemudian mendekat siapa Jibril fakana qaba qausaini au adna hampir sangat dekatnya sejarak dua panah atau dua lembaran panah atau lebih dekat lagi apalagi disebutkan di dalam ayat itu thumma ra'ahu nazlatan ukhra Ra'ahu nazratan ukhra maknanya melihat sekali lagi. Kalau yang dimaksud melihat Allah tidak dua kali. Belum pernah Isra Mi'raj kecuali saat itu, iya kan? Tetapi di alam ayat ini nazlatan ukhra dia melihat yang kedua kalinya. Nazlatan ukhra artinya sekali lagi. Berarti pernah melihat sebelumnya. Ini juga menunjukkan sebagai karinah bahwa yang dimaksud adalah melihat Jibril alaihi salam karena pernah melihat di dunia dalam bentuk aslinya. Sering Jibril datang, tapi tidak dalam bentuk aslinya. Adapun dalam bentuk aslinya Rasulullah SAW melihat sekali di dunia. Dan kemudian melihat Jibril sekali lagi. Najlatan ukhra. Inda sidratil muntaha. Melihat sekali lagi di sidratil muntaha. Ini melihat Jibril alaihi salam. Amma dunu wa tadallil ladzi fi hadis al-Isra adapun mendekatnya kalimat dunu dan kalimat tadalli dalam hadis Isra tadi kan dalam ayat adapun dalam hadis yang mengisahkan tentang Isra dan Mi'raj fadzalika sarihun bi annahu dunur rabbi maka itu sangat jelas sekali yang dimaksud adalah mendekatnya Allah Rabbuna jala jalaluh Rabbuna Rabbul alamin wa tadallihi. Wa ammal ladzi fi suratin najm pun yang ada dalam surat An-Najm annahu ra'ahu nazlatan ukhra bahwa beliau oleh salatu wassalam melihat sekali lagi Inda sidratil muntaha Di sidratil muntaha hadha huwa Jibril Ra'ahu marratain Rasulullah SAW sudah pernah melihat Jibril dua kali Marratan fil ardi Sekali di bumi Wa maratan inda sidratil muntaha dan yang sekali lagi adalah di sidratil muntaha. Sidratil muntaha adalah langit yang tertinggi. Wa mimma yadullu ala anna al-isra bi jazazihi bil yaqmah. Adapun perkara berikutnya sudah dibahas masalah perselisihan apakah sekali atau lebih dari sekali. Ternyata yang rajih sekali. Juga sudah dibahas ikhtilaf apakah dalam keadaan dia melihat Rabbnya atau tidak melihat Rabbnya. Ternyata yang raja adalah melihat dengan hatinya. Adapun dengan mata kepalanya tidak. Beliau menjawab, Nurun anna arahu, cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Baik. Yang ketiga permasalahan, apakah Isra dan Mi'raj dengan jasadnya atau rohnya saja? Adapun para aklaniyun, Orang-orang yang sangat mendewakan akal, mereka menyatakan mustahil kalau jasadnya. Nanti begini, nanti begitu, dibahas oleh mereka. Yang katanya gak masuk akal. Kalaupun ada perjalanan yang cepat secepat kilat, tapi apakah jasad mampu? Baru kecepatan sekian saja akan begini mukanya, akan begitu muka. Dibahas secara ilmiah oleh mereka. Mustahilnya jasad berjalan dengan cepat secepat itu. Mereka melupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melupakan bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Baik. Maka kita tidak bahas dari sisi itu, tetapi membahas dari sisi riwayat dan ayat bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan tegas abdihi hambanya dan hambanya yang disebut hamba adalah roh dan jasadnya Iya kan? Kalau rohnya saja tidak disebut manusia. Atau kalau jasadnya saja tanpa roh nggak disebut manusia. Disebut onggokan daging, <laughs> bangkai, dan seterusnya. Tapi kalau ada rohnya, ada jasadnya, baru dia manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi'abdihi." Dialah Allah yang maha suci yang mengisrakan abdihi, yang mengisrakan hambanya lailan di malam itu al masjidil haram al masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Ini mimma yadullu ala al isra jasadihi fil yaqbah. Dikatakan oleh Syekh Asyari rahimahullah Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi bahwasanya yang menunjukkan Isra'nya Nabi adalah dengan jasadnya bukan hanya mimpi, bukan hanya dibayangkan tetapi benar-benar dengan jasadnya apa yang mendukungnya? Mendukungnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala subhanalladzi asra bi 'abdihi. Wal 'abdu ibaratun an majmu' al-jasad wal ruh. Dan yang namanya al-'abd, yang namanya seorang hamba, seorang manusia, itu adalah majmu' ibaratun an majmu' ungkapan tentang bergabungnya al-jasad wal ruh kalau bergabung al-jasad wal ruh maka itulah al-abdu kalau daging saja tanpa ruh, tidak dikatakan al-abdu. Demikian pula ruh tanpa jasad tidak dikatakan al-abd. Kama annal insan ismun li majmu'il jasadi war ruh. Sebagaimana manusia disebut manusia kalau bergabung padanya ruh dan jasad. Hadha huwal ma'ruf 'inda al dan inilah yang ma'ruf yang dikenal oleh ahli-ahli bahasa indal itlaq kalau disebutkan secara mutlak hamba atau manusia atau insan maka mesti yang dimaksud adalah jasad dan rohnya bersama-sama. Wahuwa sahih dan itu yang benar. Itu yang benar. Fayakunul isra bihadal majmu' Maka kalau Allah katakan Allah mengisrakan hambanya, berarti Allah mengisrakan hambanya yang terkumpul padanya jasad dan rohnya. Wala bertanya dari aqlan dan itu tidak bertentangan dengan akal. Tidak bertentangan dengan akal. Dan mereka-mereka menyatakan itu bertentangan dengan akal, mustahil, tidak mungkin dan sebagainya, maka mereka dalam keadaan tidak mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa, maha bisa. Mau dijadikan hambanya kuat, mau dijadikan hambanya untuk diisrakan, dimerajkan. Dengan kekuasaan Allah bisa. Walau jaza istib'adu su'udil bashar la jaza istib'adu nuzulil malaikah. Kalau boleh menganggap tidak mungkinnya manusia mi'raj ke langit maka berarti boleh pula mengatakan tidak mungkinnya malaikat turun ke dunia. Ya, Pak ya. Malaikat juga makhluk. Sebagaimana manusia juga makhluk. Kalau dikatakan manusia tidak mungkin naik ke langit, Mi'raj, maka bisa pula dikatakan berarti malaikat juga tidak mungkin turun ke bumi. Wadhalika yuaddi ila inkari nubuah. Dan itu berarti mengingkari kenabian Rasulullah SAW yang diberi wahyu oleh Jibril. Min fauqi sab'i samawat. Yang diberi wahyu oleh Jibril alaihi salam. Dari langit yang tertinggi dari Allah SWT. Diturunkan sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau mengingkari turunnya malaikat. Berarti mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Wahuwa kufrun. Dan itu kekafiran. Ikhwan ibn Allah muslimin hormati. Dikatakan fa'in qila kalau ada yang berkata famal hikmah fil isra'i ila baitil maqdis awalan. Kalau ada yang tanya, terus apa hikmahnya? Allah mi'rajkan, Allah isra'kan uh, Rasulullah SAW ke Baitul Maqdis. Apa hikmahnya? Kalau memang mau diberi kewajiban sholat, langsung saja ke langit. Nggak perlu pakai ke Baitul Maqdis. Langsung dari Mekah atau Madinah langsung ke langit. Kenapa harus mampir ke Baitul Maqdis dulu? Kalau ada yang tanya seperti itu, fal jawab, maka jawabannya wallahu alam, anna dzalika kana idharan li sidqi da'war rasul. Di antara hikmahnya adalah bahwa yang demikian sebagai idharan untuk menunjukkan li sidqi da'watir rasul untuk menunjukkan kebenaran pengakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuktikan benarnya ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Mi'raj. Hina sa'alathu Quraisy. Karena ketika diisrakan ke Baitul Maqdis, Quraisy bertanya, "Sa'alathu Quraisyun an di Baitul Maqdis." Quraisy bertanya tentang sifat-sifat Ciri-ciri Baitul Maqdis kayak apa? Kalau kamu memang benar-benar ke Baitul Maqdis, ceritakan kepada kami. Kayak apa Baitul Maqdis? Ditanya oleh Quraisy tentang apa yang dilihat di Baitul Maqdis. Kamu ke sana? Iya. Tapi gimana bentuknya? Berapa tiangnya? Bagaimana ininya? Bagaimana itunya? Ditanya sekian pertanyaan-pertanyaan yang sungguh ya, kalau saja kita benar-benar ke Baitul Maqdis, nggak akan bisa menceritakan dengan detail. Iya kan? Kalau saja kita benar-benar ke sana, terus ditanya, kayak apa bentuknya? Seperti apa? Ini berapa? Pintunya bagaimana? Terus gak akan kita bisa ngapalkan seluruhnya. Tapi Rasulullah SAW diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi oleh Allah Taala kemudahan dalam masalah itu. Sehingga dijawab dengan detail, fana'atahu lahum, maka disifatkan kepada mereka dengan rinci. Bahkan akhbarahum an Bahkan bukan hanya mengkhabarkan kayak apa bentuk Baitul Maqdis, digambarkan pula oleh Rasulullah SAW tentang pasukan dagang atau kafilah dagang mereka, orang-orang Quraisy yang sedang berjalan dari Baitul Maqdis ke Madinah, eh, ke Mekah Kayak apa, berapa orang, seperti apa, unta yang terdepan, unta yang kayak apa. Disifati dengan rinci oleh Rasulullah SAW bahwa kafilah dagang kalian sudah mencapai daerah Anu. Sebutkan daerahnya. Unta yang terdepan berwarna abu-abu dan ada belang hitamnya. Dan dia begini, dia begitu. Dan akan datang nanti bersama terbitnya fajar. Ternyata persis seperti yang mereka telah ketahui, Betul Maqdis seperti itu. Seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Tinggal satu. Apakah betul air pasukan dagang mereka atau kafilah dagang mereka seperti disifatkan oleh Rasulullah SAW? Mereka menunggu di pinggir kota. Sebagian mereka memperhatikan ke arah akan datangnya kafilah dengan berharap-harap kalau kafilah itu datang persis seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Siapa mereka? Muslimin yang sudah beriman kepada Rasulullah SAW. Mesti, pasti benar. Ntar lagi datang, ntar lagi datang. Adapun musyrikin Quraisy melihatnya bukan ke arah mana kafilah datang, tapi ke arah matahari terbit atau fajar matahari terbit. Mereka menunggu. Lihat, ntar lagi matahari terbit nggak akan datang kafilah. Jadi satu lihat ke sana, yang ini lihat ke sini. Begitu matahari mulai kelihatan, mulai caharanya menyilaukan mereka, mereka menyatakan, lihat matahari telah terbit. Persis ketika itu kaum muslimin menyatakan, lihat al-air telah tampak. Persis datangnya ketika apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa akan datang ketika terbit matahari. Ketika semakin mendekat, semakin mendekat, ternyata mereka membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah SAW. Unta yang terdepan adalah unta yang abu-abu. Dalam keadaan memiliki belang hitam, persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dengan detail, dengan rinci. Kalaupun kita naik pesawat tercepat, balik lagi bisa nggak lihat kafilah? Hah? Nggak akan bisa. Tetapi karena ini adalah kekuasaan Allah SWT dan mujizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW melihat di perjalanan siapa-siapa yang berjalan sukunya, bangsanya, orang-orangnya siapa-siapa, berapa orang, dan untanya seperti apa, terlihat semuanya dengan detail. Maka ketika Isra ke Baitul Maqdis sudah diakui dan dipercaya, nggak perlu tanya lagi tentang ke langit. Mi'raj. Iya kan? Nggak perlu tanya lagi tentang Mi'raj. Karena kalau ke Baitul Maqdis semalam sekejap mata saja bisa, kalau mana saja berarti bisa. Berarti Allah Subhanahu wa taala punya kuasa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir dan bisa mengisrakan hambanya. Maka Allah yang bisa mengisrakan hambanya dengan semalam, bahkan tidak sampai semalam. Dalam sekejap, maka niscaya Allah bisa memi'rajkan hambanya ke langit yang tertinggi. Ini. Ya. Karena hikmah Isra. Kalau mi'raj saja, langsung dari Mekah ke langit dan kemudian turun membawa berita. Kewajiban salat lima waktu, selesai. Mau ngetes apanya kira-kira? Ya. Kaum Quraisy akan ngetes apa? Bintangnya berapa? Mereka sendiri nggak tahu bintangnya jumlahnya berapa. Ya. Di langit pertama ada apa? Orang musyrikin Quraisy juga nggak tahu. Di langit pertama ada apa? Kedua ada apa? Ketiga ada nggak tahu mereka. Gimana cara membuktikannya? Nggak ada cara membuktikan. Tetapi sengaja Allah Subhanahu wa taala israkan dulu ke Baitul Maqdis, baru kemudian marahkan ke langit. Maka mereka bisa nguji dan ngetes kebenaran Rasulullah SAW. Tayyib, kalau engkau benar-benar ke Baitul Maqdis, bagaimana masjidnya? Coba sifatkan pada kami, gambarkan pada kami. Digambarkan dengan detail. <laughs> Sampai setelah digambarkan dengan detail, masih ditanya lagi kafilah yang akan datang, yang sekarang dalam perjalanan dari, dari Baitul Maqdis Digambarkan pula oleh Rasulullah SAW dengan detail pula. Ini hikmah Isra sebelum Mi'raj. Allati marra alaiha fi tariqihi. Walau kana urujuhu ila samai min Makkah. Lama hasala dhalik. Kalau saja urujuhu, mi'rajnya Nabi, ke langit itu, langsung dari Mekah, lama hasala dhalik. Nggak akan terjadi yang demikian. Gak akan terjadi pengujian-pengujian dari musyrikin tadi. Idla yumkin ittila'u ala ma fis sama karena tidak mungkin menampakkan pada mereka tentang apa yang ada di langit karena mereka sendiri tidak tahu sehingga mereka tidak bisa mengatakan ya atau tidak nggak bisa membuktikan benar atau salah karena mereka tidak tahu pula apa yang ada di langit Lawa akbarahum anhu kalau dikhabarkan oleh Rasulullah SAW tentang langit mereka nggak tahu apakah benar atau salah wa ala baitil maqdis Adapun Baitul Maqdis laqad tala'u sebagian besar mereka sudah pernah ke Baitul Maqdis. Sudah pernah ke Syam, bahkan dagangnya orang-orang Quraisy adalah ke Syam dan ke Yaman. ila fi Quraisyin fihim rihlat asyita syita was Saif kata Allah. Dan karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu safar, rihlah, rihlat asyita was Saif rehlah di waktu syita, waktu musim hujan, waktu musim dingin, wasaif dan masuk musim panas. Ya. Syita ila Yaman, wasaif ila Syam. Dalam tafsirnya disebutkan kebiasaan mereka berangkat safar di musim panas dan di musim dingin, di musim dingin ke Yaman dan di musim panas ke Syam. Sehingga mereka sangat tahu Syam itu seperti apa dan Betul Maqdis seperti apa. Sehingga mereka bisa menguji dan bisa bertanya, Hayib seperti apa? Betul Maqdis. Dan mereka bisa membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Fa'akhbarahum binatihi. Maka Nabi pun menghabarkan kepada mereka tentang sifat-sifatnya. Wa fi hadits Mi'raj, wa fi hadits Mi'raj dalilun ala thubut sifatil uluwi lillah. Dan pelajaran penting lainnya dari kisah Isra dan Mi'raj adalah kita mendapatkan faedah penting akidah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Baik. Gampang sesungguhnya. Membuktikan bahwa Allah maha tinggi di atas arasnya, di atas seluruh langit-langitnya, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Sangat gampang. Kita tinggal tanya kepada mereka, kalian tahu jasa Isra dan Mi'raj? Insya Allah. Seluruh kaum muslimin tahu. Bahkan anak-anak ditanya tahu. Apa itu Isra Mi'raj? Ya ketika Rasulullah SAW uh, eh, diisrakan ke Baitul Maqdis dan naik ke langit. Kemana itu? Dia ya, menemui Allah. Berarti Allah di mana? Di mana berarti Allah? Karena Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Di atas seluruh langit di atasnya lagi, di atasnya lagi, di atasnya lagi sampai langit yang tertinggi di atas sidratul muntaha, di atas arasnya maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Maka tidak ada orang yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di mana-mana atau menyatakan Allah Subhanahu wa taala bersama kita dalam artian zatnya kecuali orang jahil. Orang bodoh yang dia bahkan tidak mengenali perkara-perkara yang sungguh sangat sederhana. Kalau Rasulullah SAW menemui Allah naik ke langit, berarti Allah di mana? Ini perkara yang sangat mudah. Adapun kebersamaan-kebersamaan Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah semuanya disebutkan dengan karinah karina Dengan diiringi karina-karina pembuktian bahwa maknanya bukan zatnya. Allah dekat artinya kita tinggal meminta Allah akan kasih. Ujib dakwah da'i kata Allah. Aku bersama kalian, aku mengabulkan doa kalian. Apa maknanya dekat? Yakni Allah Subhanahu wa taala tidak jauh walaupun Allah di atas arasnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Karena Allah Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Mendengar, Maha Melihat. Sehingga kamu, manusia, makhluk, kepada perkara-perkara yang di situ saja Jauh bagi kalian. Kenapa jauh? Karena kalian nggak bisa lihat dengan detail. Kalian nggak bisa tahu apa yang ada di sana. Bahkan nggak bisa mendengar suara bisikan-bisikan di sana. Maka bagi kalian jauh. Tapi bagi Allah, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah subhanahu wa ta'ala maha besar. Maka bagi Allah itu sangat dekat sekali. Dekat-dekatnya. Dan ini kiasul aula yang diucapkan oleh para ulama. Boleh kalau kiasul aula. Kias aulawi. Kias aulawi adalah kalau manusia demikian Allah lebih-lebih lagi. Maka bagi Allah semuanya dekat. Barakallahu fikum. Bagi Allah semuanya dekat. Karena Allah maha mendengar, maha melihat, maha besar. Sehingga jelaslah. Kalau berbicara tentang zat Allah, Allah di mana? Jawab dengan tegas. Allah maha tinggi di atas arsnya. Di atas seluruh langit-langitnya. Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Taisa fauqahu syaih. Tidak ada di atas Allah sesuatu apapun. Karena Allah yang paling tingginya, yang maha tingginya. Dan ini faedah yang diambil juga dari kisah Isra dan Mi'raj. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.